Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral mustamin para pendengar radio kita rahimakumullah dimanapun Anda berada alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan Rabu pagi ini kita akan mengkaji satu tema akidah ya dan kita akan mengkaji satu hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Imam An-Nawawi saya ambil hadis yang ke-9 dari kitab tersebut yang berkenaan dengan wajibnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Bunyi hadisnya adalah an Abi Hurairah عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa-apa yang aku larang atas kalian maka jauhilah oleh kalian. Wama amartukum bihi <clears throat> fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku perintahkan atas kalian, maka lakukanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya sesuatu yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Para pendengar rahimakumullah, hadis yang mulia ini <clears throat> ya menjelaskan kepada kita tentang wajibnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semampu kita. Yang arti takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Imam Bukhari dan Muslim ya telah sepakat mengeluarkan hadis ini di dalam kedua kitab sahih mereka yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dan hadis dengan lafaz seperti yang tadi dibawakan adalah dalam Sahih Muslim. Ya, di dalam Kitabul Fadail. Dan hadis ini memiliki sababul wurud yaitu uh, sebab datangnya hadis ini juga diterangkan di dalam Sahih Muslim. Ya. Yang juga berasal dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya beliau berkata khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala yakni satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada kami maka beliau bersabda kepada kami ayuhan nas Qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ibadah haji atas kalian, maka berhajilah kalian. Lalu dikatakan dalam hadis faqala rajulun akullu amin ya Rasulullah fasakata hatta qalaha thalathan Lalu ada di antara sahabat berkata dan bertanya, apakah setiap tahun kewajiban haji itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terdiam hingga orang tersebut bertanya sampai tiga kali. Dari situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, "Lauqul na'am la wajabat, walamastata'atum." Kalau aku kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata iya, pastilah akan wajib atas kalian ibadah haji itu dan kalian tidak akan mampu. Maqal, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabda beliau, "Daruni ma taroktukum, fa inna ma halak man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum Wa idza nahaitukum an syai'in Lalu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, biarkanlah aku dengan apa-apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Artinya apa yang sudah aku jelaskan itulah kalian tinggal lakukan. Artinya tidak perlu bertanya terlalu mendetail dan mendalam sehingga akhirnya menyulitkan dirimu sendiri. Kata Nabi SAW, فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ Karena sesungguhnya sesuatu yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Banyaknya pertanyaan mereka sekaligus mereka juga menyelisihi ya terhadap apa yang sudah mereka tanyakan kepada para nabi mereka. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ Maka jika aku perintahkan sesuatu atas kalian, lakukanlah semampu kalian. Ya. Wa idza nahaitukum an dan apabila aku melarang sesuatu atas kalian, maka fada'uhu tinggalkanlah oleh kalian. Ya. Itu sebab urut yang dijelaskan di dalam Sahih Muslim sebab munculnya hadis ini, yaitu dengan sebab adanya pertanyaan salah satu sahabat yang bertanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan haji satu kali saja dalam setahun, eh dalam seumur hidup ya. Tapi sahabat tersebut malah bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah haji itu? Maka Nabi pun awalnya terdiam dan akhirnya dijelaskanlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang barusan tadi dijelaskan. Adapun sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, mana hayatukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum. Ya, apa-apa yang aku larang atas kalian maka jauhilah. Dan apa-apa yang aku perintahkan atas kalian maka lakukanlah semampu kalian di sini terdapat takyid yaitu pengikat atau pengkhususan terhadap perintah melakukan sesuatu dengan kemampuan. Jadi perintah melakukan sesuatu Nabi Shallallahu alaihi wasallam kaitkan dengan kemampuan kita. Yang mana di sini berbeda halnya dengan larangan. Kata Nabi SAW, "Mana haitukum anhu fajtanibuh." di sini tidak terkait sama sekali dengan kemampuan. Artinya betul-betul larangan itu wajib kita tinggalkan sama sekali. Nabi nggak bersabda, apa-apa yang aku larang atas kalian, jauhilah semampu kalian, enggak. Ya. Tapi larangan menjauhi, meninggalkan maksiat ya, itu wajib mutlak. Sementara perintah <clears throat> itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaitkan dengan kemampuan kita. Oleh karena itu dalam ayat juga jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman Mas mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, yaitu maksudnya adalah jalankan semua perintah-perintah Allah sebisa kita. Adapun meninggalkan semua larangan Allah maka wajib dan semua kita pasti bisa. Sehingga dijelaskan di dalam syarah hadis ini sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abdul Musin Al-Abbad Al-Badr dalam kitabnya Fathul Qawiyil matin fi Syarhil arbain wa Tatimmatil Khamsin kata beliau kenapa hal itu demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian li'annahu taklifun bi fi'lin Fakat yustata'u dhalikal fi'lu wa qad la yustata'. Ya, kenapa perintah itu ya <clears throat> eh, terkait dengan kemampuan ya. Karena hal itu disebabkan pelarangan termasuk ke dalam bab meninggalkan sesuatu ya, ya ini tidak melakukan apapun sementara ya ini perintah itu orang terkait dengan kemampuannya. Ya. Sehingga perintah ya dikaitkan dengan kemampuan seseorang. <clears throat> Karena perintah itu artinya adalah pembebanan seseorang untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Sehingga perbuatan itu mungkin saja dapat dilakukan oleh orang tersebut dan mungkin saja dia tidak bisa melakukannya. Ya. Maka setiap orang yang diperintah hanya dapat melakukan sesuatu yang ia mampu saja. Ya, itu kalau perintah. Adapun larangan, larangan di sini adalah ya supaya kita meninggalkan. Ya dijelaskan oleh beliau bahwa sana contoh misalkan kita dilarang untuk meminum khamr, yaitu minuman keras yang memabukkan. Maka setiap orang, setiap kita pasti mampu untuk meninggalkannya. Karena apa? Kita hanya diam saja dan tidak berbuat apapun. Yaitu meninggalkan itu artinya kita tidak melakukan apapun. Tidak minum khamar. Minum khamar butuh usaha, butuh modal juga, butuh tenaga, waktu. Nah, kita dilarang untuk melakukan hal itu. Berarti kita tinggal diam saja. Perintah untuk diam saja, tidak melakukan apapun, artinya tidak melakukan minum khamar, itu semua orang bisa. Namun, tatkala misalkan kita diperintah untuk melakukan sholat, ya, maka setiap orang di sini melakukannya sesuai dengan kadar kemampuannya. Jika dia mampu berdiri, maka wajib dia berdiri. Kalau dia dalam keadaan sakit, mampunya cuma duduk, atau bahkan duduk pun tidak mampu, mampunya berbaring, maka dia lakukan sesuai dengan kemampuannya. Ini maksud dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Ya. Dan ada bukti konkret lain yang lebih memperjelas masalah ini ya. Dijelaskan bahwa misalkan ya jika seandainya dikatakan kepada seseorang <clears throat> janganlah Anda masuk dari pintu sebelah sini. Ya, maka orang itu jelas bisa melakukannya karena tinggal tidak masuk saja. Iya, artinya dia tinggal meninggalkan saja, yaitu hanya diam saja dan tidak berbuat apapun sekali lagi. Namun jika dikatakan misalkan kepadanya, coba kamu angkat batu besar ini. Ya, maka kemungkinan dia mampu melakukannya karena mungkin dia badannya kuat atau yakni batunya itu menurutnya adalah ringan saja. Dan ada juga atau mungkin juga dia tidak mampu melakukannya karena dia mungkin lemah badannya atau sakit dan seterusnya. Jadi itu maksud sekali lagi dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana hayatukum anhu fajtanibu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang atas kalian maka jauhilah mutlak, tidak terkait dengan kemampuan. Tapi apa yang aku perintahkan atas kalian maka lakukan semampu kalian. Fa'atu minhu mastata'tum. Ma'asyiral muslimin, para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan. Di dalam hadis uh, yang tadi disebutkan ya, bahwa meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam din, dalam agama hukum asalnya <clears throat> tetap berlaku dalam segala keadaan. Ya, ini maksudnya berlaku ya wajib kita meninggalkan semua larangan Allah ya tidak ada yang dikecualikan darinya kecuali jika memang dalam keadaan darurat <clears throat> karena darurat yang artinya darurat itu menurut istilah fuqaha adalah segala sesuatu ya yang sifatnya pada asalnya itu maksiat kalau dilakukan tapi jadi boleh ya jadi boleh dilakukan dengan sebab karena kalau tidak dilakukan akan mengakibatkan hilangnya nyawa atau hilangnya satu kemaslahatan yang sangat besar ya atau hilangnya sebagian anggota tubuh <clears throat> contoh misalkan memakan bangkai ini pada asalnya adalah haram ya namun jika seseorang bertahan untuk tidak makan apapun sehingga mengakibatkan hilang nyawanya ya maka pada saat itu jadi boleh karena darurat. Demikian pula seperti <clears throat> meminum sedikit khamr. Ya. Karena dia pada saat itu sedang tersedak makanan. Sementara tidak didapatkan air yang bisa menurunkan makanan yang tersedak di tenggorokannya. Maka pada saat itu dia supaya tidak mati ya dia minum sedikit khamar supaya makanan yang di kerongkongannya itu turun ya untuk sekedar menolong nyawanya pada saat itu saja. Ya, itu hukum asalnya. Jadi tetap hukum asal larangan itu haram kecuali jika memang darurat. Sebagaimana <clears throat> larangan yang wajib ditinggalkan sama sekali adalah ini merupakan pengharaman dalam agama Adapun jika pelarangan tersebut hukumnya makruh, ya, maka makruh ya menurut mayoritas ulama, maka ini boleh dilakukan. Namun semua sepakat bahwasannya hal ini pun lebih baik ditinggalkan. Ya, itu definisi makruh adalah segala sesuatu yang kalau dilakukan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu makruh. Ya, contoh misalkan memakan makanan halal yang sifatnya meninggalkan bau-bauan yang kurang sedap. Ya. itu lebih baik ditinggalkan karena berpahala. Tapi kalau misalkan dia lakukan ya, maka tidak berdosa. <clears throat> Jadi larangan yang dimaksud yang wajib ditinggalkan sama sekali adalah larangan yang sifatnya pengharaman dalam agama, sesuatu yang sifatnya atau hukumnya haram. Kemudian <clears throat> dalam hadis juga terdapat satu faidah bahwa segala sesuatu yang diperintahkan dalam din itu wajib dilakukan oleh mukallaf. Mukallaf itu orang yang telah berusia balik atau dewasa yang telah wajib atasnya melakukan segala perintah agama dan wajib meninggalkan larangan agama. Itu mukallaf sesuai dengan kadar kemampuannya. Itu perintah karena karena Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oleh karena itu, jika seseorang tidak mampu untuk melakukan perintah Allah secara sempurna, ia boleh melakukan secara yang ia mampu di bawah kesempurnaan itu. Ya, contoh, jika seseorang tidak mampu melakukan sholat dengan berdiri, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. Ya, jika seseorang tidak mampu melakukan kewajiban secara sempurna, sekali lagi ia melakukan dengan apa yang ia mampu. Jika dia tidak memiliki air misalkan yang cukup untuk berwudu secara sempurna, maka ia berwudu dengan apa yang ia miliki dari air tersebut dan selebihnya bertayamum. Ya. Jika orang tidak mampu mengeluarkan zakat fitri misalkan, ya maka <clears throat> ia mengeluarkan sebagian apa yang dia miliki. Zakat fitri adalah satu sok misalkan sekitar 2,5 sampai 3 kg beras. Jika dia tidak punya itu, ya, tidak punya sebanyak itu, punyanya misalkan kurang dari itu, maka keluarkan apa yang ia miliki. Ya. Kemudian sabda Nabi saw yang terakhir fa nama ahlaka man kana masa masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim ya karena sesungguhnya sesuatu yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka namun setelah dijawab pertanyaan mereka justru mereka malah menyelisihi ya para nabi-nabi mereka ini di sini mengandung satu makna bahwasannya pertanyaan yang terlarang yang dimaksud dalam hadis ini adalah pertanyaan terhadap sesuatu ya di masa Nabi mereka yang dengan pertanyaan tersebut menyebabkan diharamkannya sesuatu yang ditanyakannya itu. Artinya sebelum ditanyakan hal tersebut sebetulnya tidak diharamkan. Nah, sebetulnya boleh dilakukan. Akan tetapi ya, dengan sesuatu yang ditanyakan oleh mereka maka sesuatu tersebut berubah hukumnya menjadi haram. Ya. Sebagaimana sabda Nabi, eh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-101 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum." Ya. Wahai orang-orang beriman, la atas aluan asya. Janganlah kalian bertanya tentang sesuatu ya. Intub dalakum tasukum. Tentang sesuatu yang mana jika sesuatu tersebut telah dijelaskan justru akan semakin membuat yakni sulit kalian. Ya akan menyusahkan kalian. Wa in tas'alu anha hina al Qur'anu tubdalakum. Dan jika kalian menanyakan di waktu Al-Qur'an tersebut diturunkan niscaya akan diterangkan kepada kalian. Ya. Afallahu anha. Allah maafkan kalian ya tentang hal tersebut wallahu ghafurun halim. Ya, jadi di sini dalam ayat tadi terdapat larangan bertanya tentang hal yang menyebabkan kesulitan atau kemadaratan. Ya. Dan itulah yang dimaksud dalam hadis. Itu yang dimaksud di dalam hadis. <coughs> ya. Atau pertanyaan yang menyebabkan diwajibkan sesuatu yang ditanyakan tersebut yang sebelumnya tidak wajib. Jadi jadi susah. Makanya tadi dalam hadis, ya, dalam sabab wurud hadis tersebut, Nabi seperti agak marah tatkala ditanya berkali-kali oleh orang satu orang sahabat tersebut yang sebetulnya sabda Nabi di awal sudah jelas, wahai sekalian manusia, Allah telah wajibkan haji untuk kalian, maka berhajilah. Artinya kalau para sahabat diam sampai di situ dan berhaji satu kali dalam seumur hidup mereka sudah cukup. Tapi di antara sahabat ada yang bertanya dengan pertanyaan yang akhirnya jawabannya kalau ya dijawab akan menyulitkan. Ya Rasulullah apakah haji setiap tahun? Maka Rasulullah diam pada awalnya sampai tiga kali pertanyaan tersebut baru Nabi bersabda laukul tunaam la jabat. Kalau aku katakan iya, wajib itu haji atas kalian walama untuk kalian tidak akan mampu ya setiap tahun haji. Bayangkan sekarang yang punya uang banyak sekali saja tetap saja harus menunggu ya giliran selama beberapa tahun ya 10 tahun bahkan bahkan ada di sebagian tempat lebih dari itu artinya Anda memiliki uang sebanyak apapun kalau memang belum dapat gilirannya maka tidak bisa berhaji setiap tahun ya jadi ini <clears throat> jelas semacam mukjizat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> ya akan terkhusus dalam masalah haji dan masalah-masalah din yang lain yang kalau kita sudah jelas maka kita jangan banyak bertanya sehingga mengakibatkan pertanyaan-pertanyaan kita itu malah semakin mempersulit kita dan memanorotkan kita. Sebagaimana dalam ayat yang tadi disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-101. Ya. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali sebagaimana di dalam kitabnya Jami' Al-Ulumi wal Hikam beliau menjelaskan hadis ini dan menerangkan sangat gamblang. Ya, intinya bahwa <clears throat> kata beliau ya kalau bahasa kitanya adalah dalam masalah ini ya orang-orang atau manusia terbagi menjadi beberapa golongan. Di antara mereka ada yang mengikuti para ahli hadis dan benar-benar menutup pintu pertanyaan. Artinya betul-betul sedikit sekali pemahaman dari ilmu mereka. Ya, mereka hanya memahami sebatas apa-apa yang Allah dan Rasulnya gariskan. Ya, sehingga mereka hanya sekedar membawa ilmu, namun pada hakikatnya mereka tidak memahami apa yang mereka bawa tersebut. Dan di antara mereka ada yang sebaliknya, yaitu semacam ahli fikih atau ahli ra'yu bahkan, yang yang banyak memutuskan perkara agama berdasarkan pendapat mereka saja, yang sangat berluas-luas dalam melahirkan permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan sebelum terjadinya permasalahan tersebut. Ya, baik permasalahan yang sering terjadi walaupun yang tidak pernah terjadi. Mereka menyembuhkan diri dengan mencari-cari jawaban dari permasalahan-permasalahan yang mereka buat-buat sendiri yang belum pernah terjadi. Bahkan memperbanyak perdebatan di dalamnya padahal belum pernah terjadi itu masalah. Ini kata Al-Hafidh Ibn Rajab. Terkadang pula melahirkan permusuhan dan pertentangan hati sehingga justru terjadi perselisihan dan kebencian dari situ. Terlebih lagi ya diiringi dengan niat untuk saling mengalahkan atau mencari ketenaran agar dilihat dan dipandang manusia. Nah, yang seperti ini tentunya dicela oleh para ulama Rabbaniyun. Ya, para ulama yang hakiki, yang sebenarnya, yang benar-benar menerapkan dan mendakwakan ilmu mereka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan metode dan manhaj yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya. Adapun <clears throat> yang benar, yaitu para ahli fikih dan dari kalangan ahli hadis yang benar-benar menerapkan hadis, ya, maka mayoritas kesungguhan mereka adalah membahas dan mencari makna Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan apa-apa yang uh, membuat jelas dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah dan juga dari perkataan para sahabat dan tabi'in dengan baik. Ya, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka pun mempelajari sunnah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Memilah dan memilih mana yang sahih dan mana yang daif ya Dan mereka memperdalam ilmu hadis tersebut dan benar-benar berusaha memahami maknanya Mereka pun mempelajari maksud-maksud dari perkataan para sahabat dan tabi'in orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dalam berbagai macam bidang ilmu Islam seperti tafsir, hadis, ya, ahkam, hukum-hukum permasalahan halal dan haram, kemudian usul sunnah, pokok-pokok sunnah tentang masalah zuhud, permasalahan akhlak dan hati dan yang lainnya. Dan inilah metode dan jalan yang ditempuh oleh para ulama Rabbaniyin yang kemudian beliau menyebutkan yaitu seperti Imam Ahmad dan para ulama Rabbaniyin yang lainnya. Ya. Sungguh dalam hal ini terdapat kesibukan yang luar biasa, cukup sebetulnya. Yang sudah mencukupkan seseorang dari menyembuhkan hal-hal ya yang sengaja dibuat-buat oleh akal-akal semata yang terkadang sama sekali tidak bermanfaat dan tidak pula akan terjadi. Justru yang terjadi dari hal yang demikian hanyalah perdebatan yang sengit dan permusuhan, memperbanyak perkataan kila wa qala, yaitu desas-desus isu katanya begini, dikatakan begini. Ya. Dan kata Imam Al-Hafidh Ibn Rajab, Imam Ahmad pernah ditanya dan sering ditanya tentang permasalahan yang tidak atau belum pernah terjadi, beliau menjawab, ya, da'ni, ya jauhkan kami, da'una min hadhil masail muhdathah. Coba tolong jauhkan kami dari permasalahan-permasalahan yang baru dan dibuat-buat seperti ini. Belum pernah terjadi. Ya. Jadi itu yang dimaksud ya jadi kesimpulan kata beliau di akhir perkataannya ya wa fil jumlah faman imtathala ma amara Allah bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis kesimpulannya barang siapa yang melakukan apa-apa yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dan ia tidak melakukan apa-apa yang dilarang ya sebagaimana dijelaskan sekali lagi dalam hadis ini jadi hanya menyibukkan dengan mengamalkan hari ini tanpa tersibukkan dengan hal yang lainnya, maka dia akan selamat di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ya. Waman khalafa dhalik dan barang siapa yang menyelisihi jalan ini ya dan bahkan menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang dia anggap baik hanya menurut pikiran dan perasaannya saatnya, maka dia akan terjerumus ke dalam sesuatu yang telah diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia telah menyerupai keadaan orang-orang ahlu kitab yang binasa dengan sebab banyaknya pertanyaan, namun banyak juga mereka menyelisihi ya terhadap yakni sabda para nabi mereka. Dan mereka tidak patuh terhadap para nabi dan rasul mereka alaihi salatu wassalam. Ya, jadi itulah kaum muslimin ya para pendengar radio kita rahimakumullah penjelasan dari hadis yang kesembilan ya wajibnya kita bertakwa semampu kita melakukan perintah-perintah Allah dan Nabi SAW semampu kita namun meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya mutlak wajib harus kita tinggalkan Demikian atas segala kekurangan mohon maaf wallahu taala a'lam. Ya, syukron jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan dari pembahasan hadis tentang melaksanakan perintah, menjauhkan larangan dan jangan banyak bertanya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Arif Budiman LC di kesempatan pagi hari ini. Dan kami informasikan para pendengar bahwa di kesempatan pagi hari ini kajian kami selenggarakan secara langsung ataupun live dari studio radio kita FM. Dan kini kita akan membuka sesi tanya jawab ataupun sesi live interaktif. Untuk itu kami akan buka line telepon di 02314888728 dan juga melalui pesan singkat di 0852 10943943. Baik, uh, ada beberapa pertanyaan juga dari uh, pesan singkat ya. Uh, baik untuk uh, yang pertama tentang uh, Ustaz uh, ketika seorang mampu untuk melakukan lebih dari apa yang telah Allah uh, perintahkan dan juga disunahkan oleh Rasulullah. Nah, apakah ini juga uh, merupakan sebuah kejelekan Ustaz dan membuat sebuah kebidahan? Contohnya seperti yang telah tadi Ustaz uh, eh, sampaikan tentang seorang yang bertanya uh, bahwa haji diwajibkan sekali seumur hidup. Namun karena mungkin merasa mampu maka orang tersebut bertanya apakah bisa dilakukan setiap tahun atau juga mungkin uh, akikah yang disyariatkan mungkin uh, dengan kambing saja. Namun karena merasa mampu, oh hmm. saya nak ingin akikah dengan sapi aja nih. Ah, ini seperti apa Ustaz, untuk uh, hukum yang seperti ini gimana? Silakan. Baik. Ya, dalam beberapa permasalahan ya seperti yang tadi dijelaskan di dalam hadis yaitu permasalahan haji yang di sini yang dilarang adalah bertanya tentang sesuatu yang sudah jelas hmm. ya lalu dari yang jelas tersebut ditanyakan lagi sehingga akhirnya mengakibatkan sesuatu yang memberatkan hmm. dari sesuatu yang sudah jelas itu ini yang dimaksud dalam hadis dan ini yang dilarang. Oleh karena itu dalam hadis yang lain ya dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhama al-muslimina fil ya fil muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram al nasi fahurrima min ajli mas'alatih." Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang Islam yang paling berdosa dengan sebab atau yang paling berdosa dan yang paling berat kejahatannya kepada muslimin orang Islam yang lain adalah dia yang bertanya tentang sesuatu yang sebelumnya belum diharamkan lalu dengan pertanyaannya jadi diharamkan. Hmm. Ya. Dalam hal ini dalam hadis yang tadi ya memang tidak diharamkan tapi dikhawatirkan malah diwajibkan malah. Kalau ditanyakan yakni haji sudah jelas kata Nabi SAW, berhaji. Ya sudah. Ya, berhajilah. Tapi orang tersebut, ya sahabat tersebut, entah apa motivasinya, Allah Ta'ala alam, ya hmm. memang banyak di antara ulama ada yang mencari siapa nama sahabat tersebut, ya, dan eh, para ulama menegaskan sahabat tersebut Al-Aqra bin Habis hmm. radhiyallahu anhu dan beliau <clears throat> memang pembesar ya pembesar yakni satu kabilah hmm. dari, dari Ansar ya. Nah, wallahu alam apa motivasinya dan memang dikenal sahabat tersebut suka bertanya-tanya tentang sesuatu yang sudah jelas. Hmm. Yeah. Ya, akhirnya Nabi semacam memberikan pelajaran. Ya, kata Nabi SAW, laukul tunaam lawajabat. Kalau saya katakan iya, wajib hmm. dan kalian tidak akan bisa mampu. Ya, jadi itu yang dilarang. Adapun kalau yakni dia mungkin motivasinya karena memang secara pribadi dia merasa belum paham hmm. ya dan dia memiliki kemampuan tapi apakah itu boleh atau tidak artinya Allah kan maha tahu tentang keadaan seseorang ya yeah. bagaimana niatnya dia, dia bertanya itu makanya bertanya pun bermacam-macam motivasi seseorang itu ada yang bertanya karena memang dia tidak tahu dia ingin tahu dia ingin tahu sesungguhnya dan ingin bertolabul ilmi, maka ini terpuji. Tidak masalah. Bahkan Ibnu Abbas ya pernah ditanya, bagaimana engkau bisa mencapai satu ilmu yang luar biasa ini? Beliau kan orang yang paling mahir dalam tafsir ya. Kata beliau, bilisanin saul wa bin Akul Dengan lisan yang penuh dengan pertanyaan dan dengan hati yang berakal. Ya. Jadi pertanyaan sesuatu pertanyaan-pertanyaan yang banyak untuk bertalabul ilmi syar'i ya bukan untuk mempersulit diri atau ta'anud pertanyaan yang sifatnya ta'anud itu dipaksa-paksakan atau juga untuk semacam mengetes dan menguji orang yang ditanya maka yang seperti ini tidak boleh. Ya kembali ke yang tadi ditanyakan ya kalau misalkan dia merasa memiliki kemampuan Lalu akhirnya dia bertanya, boleh nggak saya haji setiap tahun? Ya, seperti ini tidak termasuk dalam hadis ya, tidak hmm. termasuk dalam hadis. Ya hanya saja masalahnya, ya kalau kita e, terapkan di masa ini, apa memang ada orang bisa haji setiap tahun? Ya, susah saja. Iya, itu masalahnya. Kalaupun ada mungkin ya petugas mungkin ya. Hmm petugas haji atau petugas kesehatan atau orang khusus lah. Ya bukan setiap orang dari warga biasa kan seperti itu. Ya, atau misalkan pertanyaan tentang saya sepertinya punya kemampuan untuk melakukan akikoh ya lebih dari kambing. Saya ingin akikoh onta misalnya <laughs> atau sapi 10 ekor boleh tidak? Ya jelas tidak boleh ya. tidak hmm. ada. Ya, ada khilaf di antara ulama tapi pendapat yang sahih dan rajih Ya karena akikah itu adalah an badan ya. Jadi untuk mengakikahi satu jiwa maka ya kalau laki-laki bayi laki-laki dua kambing, bayi perempuan satu kambing. Dan tidak ada di contohnya dari masa salaf di antara mereka ada yang mengakikahi putra-putri mereka dengan onta atau dengan sapi atau dengan yang selain kambing ya tidak ada. Nah itu ya. Demikian Allah Ta'ala alam. Ya, sekarang sudah atas jawabannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Hamba Allah di Cernai Kiri, Ya, silakan. Ya. ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai azan masuknya salat Ustaz. Karena di daerah kita ini kan e, banyak masjid ya Ustaz, jadi azan itu saling bergantian gitu. Ya. Jadi ketika kita mau sholat sebaiknya kita mendengarkan azan yang dari mana dulu Ustadz. Itu pertama. Baik. Hmm. Kedua, apakah kita harus menunggu sampai azan selesai baru kita sholat gitu. Ya. Seandainya ada keperluan yang kita harus segera lakukan, bolehkah kita ketika mendengar awal azan langsung sholat begitu Ustaz? Baik. Eh, Jazakumullah khairan. Terima ya. kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Hmm. Tentang <clears throat> eh, banyaknya adzan yang bersahut-sahutan ya di tempat sekitar kita. Ya maka boleh kita menjawab adzan yang mana saja. Ya, dan di antara ulama ada yang menjelaskan kalau laki-laki yang diwajibkan mendatangi masjid ya dia jawab azan yang di masjid yang akan dia datangi itu ya kalaupun tidak artinya dia jawab azan manapun cukup ya dan boleh ya jadi masjid yang di sebelah situ yang sebelah sini yang sebelah mana saja kita jawab azannya tidak bermasalah insyaallah subhanahu wa taala Lalu bagaimana dengan yakni uh, kita ketika sholat apakah sholatnya setelah kita mendengarkan adzan ya ataukah boleh pada saat yakni uh, apa sedang adzan kita sholat saja langsung ya tentunya utamanya kita dengarkan azan dulu sampai selesai karena itu sunnah muakkadah ya yang jelas ya jadi setelah selesai setelah kita ikuti juga jawaban muadzin kan kita kan diperintahkan untuk atau disunahkan untuk menjawab seperti muadzin katakan jadi Allahu akbar Allahu akbar kita jawab Allahu akbar Allahu akbar kecuali pada lafaz haya ala salat dan haya ala falah maka jawaban kita adalah la haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian eh, di akhir azan kita pun disyariatkan untuk berdoa. Bahkan barang siapa yang berdoa dengan doa yang disyariatkan oleh Nabi SAW itu akan mendapatkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Doanya adalah Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati محمدا الوسيلة والفضيلة wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan Ya. Begitu. Ya, kemudian habis itu juga bersolawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun kalau misalkan tadi ditanyakan, ya saya darurat sekali, ya jadi begitu tank adan Allahumma Allah langsung sholat boleh atau tidak? Ya boleh, tidak masalah. Karena memang menjawab adzan hukumnya sunnah saja. Namun, ya, toh seberapa lama sih adzan dikumandangkan? Tidak sampai setengah jam, ya, tidak sampai satu jam, kurang dari tiga menit bahkan kurang dari lima menit lah paling lama kalau yang panjang. Habis itu kita sholat, dapat banyak pahala. Pahala menjawab muadzin, pahala setelah adzan, kita berdoa. Nah setelah itu kita pun bisa melakukan sholat sunnah qobliyah dulu. Kalau sholat tersebut ada qobliyahnya baru sholat wajib. Demikian ya, Wallahu ta'ala alam. Ya baik, syukuran atas jawabannya. Berikutnya kami akan uh, eh, ajukan pertanyaan dari pesan singkat. Ya tadi melanjutkan pertanyaan sebagai berikut. Uh, Pak Ustadz, uh, eh, apa di luar tema, bagaimana hukumnya seorang laki-laki memakai perhiasan emas? dan juga bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang memakai celana setengah lutut e, kaki tetapi lalu memakai kaos kaki dal, e, karena perjalanan jauh atau terasa dingin apabila dalam perjalanan eh, apabila dalam perjalanan baik jauh maupun tidak dan puasa tiga hari tanggal 13, 14, 15 di setiap bulannya tapi hanya puasa satu atau dua hari saja. Mohon penjelasannya Ustaz katanya Sukron Kasiron atas penjelasannya. Ya, silakan. Baik. Jadi banyak pertanyaannya itu ya. Iya. Yang pertama tentang hukum laki-laki yakni laki-laki yang memakai apa? Perhiasan emas. Perhiasan emas. Baik, dalam sebuah hadis yang sahih bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ya menyatakan uh, telah dihalalkan ya yaitu perhiasan bagi perempuan ya yang sabdanya itu ya para sahabat ya mengatakan eh, ya Rasulullah innaha atau dalam satu riwayat dikatakan fa innaha halalun lidzukuri ummati ya haramun ala innati ummati yang artinya bahwasanya perhiasan emas tersebut ya halal ya uh, untuk kaum wanita umatku dan haram untuk kaum laki-laki dari umatku itu tentang masalah perhiasan emas ya jadi emas boleh digunakan oleh kaum wanita demikian pula yakni sutra ya kemudian juga yang diharamkan untuk laki-laki ya dua hal itu tadi emas dan sutra Kemudian pertanyaan kedua tentang pakaian selutut itu ya. Iya, setengah lutut. Aurat bagi laki-laki ya menurut jumhur atau mayoritas para ulama adalah dari lutut ya. Artinya lutut memang tidak boleh terlihat sampai pusat ya, yaitu pusar itu. Sehingga ya tidak boleh laki-laki terlihat yakni lututnya dan yang di atasnya paha dan seterusnya. Ya. Jadi dalam keadaan bagaimanapun diusahakan dan wajib bagi laki-laki untuk menutup yakni aurat yang mughalladhahnya tersebut. Itu batasan yakni aurat bagi laki-laki. Kemudian yang bagi perempuannya apa? apa oh, eh, maksudnya ketiga, pertanyaan berikutnya yang ketiganya puasa tiga hari tiga belas, empat belas, lima belas, tapi hanya dikerjakan satu atau dua hari saja kata Sen Ya, tidak masalah. Tentunya afdolnya, sunnahnya adalah ketiga-tiganya ya. Itu yang disebut dengan ayamul bid. 13, 14, 15 akan tetapi kalau misalkan karena ada keperluan sesuatu ya atau atau dia mampunya hanya 1 2 3 hari 1 2 hari saja dari 3 hari tersebut maka e, tidak masalah ya tidak ada ulama yang mengharamkan perbuatan demikian wallahu alam. Ya baik uh, terima kasih atas jawabannya berikutnya ada pertanyaan uh, pendengar kita katanya Ustaz di luar tema kembali pertanyaannya adalah sebagai berikut Ustaz gigi anak kan depannya katanya uh, mungkin agak nongol Ustaz ya. ya dan katanya ibu ibu saya menyuruh untuk dikawat katanya baik, baik. tapi katanya saya masih ragu apakah itu uh, diperbolehkan apa dilarang oleh agama katanya dan bagaimana hukumnya baik. gigi dikawat tersebut Ustaz silakan baik para ulama ya yes telah ditanya hal ini ya seperti Lajnah Daimah dan juga Syekh Soleh Fauzan tentang masalah <clears throat> memakai uh, kawat gigi atau yang sejenisnya ya apabila misalkan gigi seseorang keluar ya mohon maaf uh, nongol seperti itu ya yang mana kalau dibiarkan akan terjadi taswih taswih itu ya memperburuk pandangan ya atau mem, membuat suasana atau pemandangan jadi tidak baik ya atau ya akan membuat aib atau malu orang yang memiliki kekurangan tersebut. Maka jika setelah diperkirakan dan diprediksikan secara kedokteran atau secara kesehatan bahwasannya hal tersebut berhasil, jadi kalau misalkan dipasang kawat itu ya ya insya Allah bisa mengurangi taswihnya ya giginya bisa normal kembali bisa masuk lagi ke dalam maka tidak apa-apa ini tidak mengapa insya Allah ya namun kalau misalkan tidak bisa demikian ya maka cari cara dan solusi yang lain yang sekiranya bisa menutupi kekurangannya tersebut demikian wallahu alam Ya, syukuran saat atas jawabannya. Demikian ya untuk uh, yang telah bertanya. Untuk yang berikutnya masih juga dari pesan singkat. Ya, ini mungkin menyambung dari tentang masalah kikoh tadi Ustaz katanya. Uh, Ustaz, uh, anak laki-laki saya pernah diakikohkan dengan sapi katanya. Satu ya. ekor sapi ini untuk apa untuk tujuh orang katanya itu apa apa saya harus mengulang kembali katanya saya dengan kambing dua katanya. Syukron dari hamba Allah di Arum Sari. Baik. Iya. Iya, jadi <clears throat> tadi sudah dijelaskan bahwasannya tentang uh, eh, akikah itu ya pendapat yang sahih dan rajih ya adalah dengan kambing ya kalau laki-laki itu dua kambing bayinya ya kalau bayi laki-laki kalau bayi perempuan ya satu kambing saja ya satu kambing saja. Nah itu, ya. Karena kalau dengan sapi pertama tidak ada contohnya dari Nabi SAW, ya. Dan tentunya Nabi menganjurkan sesuatu yang terbaik untuk umatnya. Yang kedua juga tidak dilakukan oleh para salafus saleh. Ya. Dan juga perbedaannya dengan kurban kalau akikah itu adalah yakni uh, korban anil jasadnya tentang tentang jiwa. Sehingga begitulah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun mengakikahi setelah besar artinya setelah mengakikahi diri ya setelah uh, seorang sudah dewasa <clears throat> maka memang ada khilaf di antara ulama dan juga sebagian ulama mengatakan ya yakni hendaknya tidak dilakukan karena yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan adalah mengakikahi anak ketika berumur tujuh hari atau juga e, ijma para sahabat mengatakan kalau tidak bisa tujuh hari maka empat belas atau hari ke satu ya adapun setelah itu maka tidak disyariatkan. Terlebih lagi hadis yang berkenaan dengan masalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikahi dirinya sendiri itu memang dipermasalahkan oleh para ulama hadis yang diperselisihkan kesahihan dan kedaifannya. Ya, jadi yang sudah lewat ya sudah ya karena ketidaktahuan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menerima akikah tersebut walaupun dengan sapi itu tadi ya wallahu taala alam. Ya, sekurang Ustaz. Mungkin satu lagi Ustaz ya. Uh, pertanyaan berikut ini datang dari Ibnul Qayyim ya. Pertanyaannya sebagai berikut. Ustaz, uh, bagaimana uh, jika ibadah itu dipaksa-paksa? Itulah yang saya tanamkan kepada anak-anak katanya. Bahkan saya lebih keras karena di lingkungan saya itu banyak fasilitas mainan seperti PS dan yang lainnya. Apakah sikap saya tersebut ini dibenarkan menurut syariat Islam Ustaz? Jazakumullah khairan katanya. Baik. Jadi beliau yang bertanya Ibnu Qayyim ini ya. Mm -hmm memaksakan anak-anak untuk apa? Ya untuk mungkin sholat di oh, oh cepat sholat gitu mungkin iya. harusnya karena banyak mainan di sini. Iya, iya. <laughs> Jadi anak-anak kan suka malas gitu saja. Ya. Iya iya. Mm. Ya seperti itu memang harusnya ya. Kalau terkhusus jika anak-anak sudah mencapai usia tujuh tahun, ya maka perintah anak-anak tersebut ya untuk melakukan salat apalagi anak kita sendiri. Kata Nabi saw dalam hadis yang sahih, "Muru auladakum ya bis salati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum alaihi wa hum abna'u ashrin." Ya kata Nabi SAW, perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat sejak mereka berumur tujuh tahun. Ya, kalau tidak mau sholat juga ketika sudah beranjak sepuluh tahun maka pukul ya dipukul dengan pukulan yang sifatnya tidak melukai dan membuatnya cacatnya tidak seperti itu. Jadi tidak apa-apa ya perintahkan anak-anak untuk sholat matikan semua peralatan game dan televisinya PS-nya itu ketika datang waktu sholat nanti gampang kalau memang <clears throat> waktu itu liburan setelah sholat ya dilanjutkan lagi asalkan tidak melalaikan waktu sholat Ya karena kalau dibiarkan begitu saja namanya anak-anak ya ibaratnya dari pagi sampai waktu pagi lagi datang juga tidak selesai-selesai.